Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah. Semoga kita semua tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang Allah muliakan, di masa pandemi ini banyak hal yang terbatas. Tetapi tolabul ilmi kita jangan sampai kita batasi. Banyak sarana yang bisa kita gunakan untuk belajar. Di antaranya lewat WhatsApp ini. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bacaan mad yang bertemu dengan sukun. Yang pertama dari bacaan mad yang bertemu dengan sukun adalah yang disebut dengan mad arid sukun. Mad arid sukun. Yang dimaksud dengan mad arid sukun adalah apabila ada mad tobi'i bertemu dengan huruf berharokat yang disukunkan karena wakaf. Jadi ada mad, kemudian mad e, e, bertemu dengan huruf yang mana huruf itu berharokat. Kemudian kita sukunkan huruf tersebut karena kita berhenti membaca Al-Quran atau berhenti membacanya. Ya. Dan mad ini cara membacanya dipanjangkan dengan dua atau empat atau enam ya bisa dua bisa empat bisa enam tetapi perlu diperhatikan kalau dua dua terus kalau empat empat terus kalau enam begitu juga enam terus itu dalam satu bacaan ya tetapi kalau misalkan di pagi hari kita baca dengan dua kemudian di siang hari kita baca Quran mau dengan empat harokat tidak mengapa. Contoh dari mad arid li sukun bisa diperhatikan di halaman yang ke-70 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kalimat yang terakhir ar-rahim mimnya berharokat kasrah. Tetapi kita sukunkan karena wakaf. Jadi kita baca بسم الله الرحمن الرحيم ah ini him ini disebut dengan mad arid lisukun mad arid lisukun sekali lagi boleh dibaca dua atau empat atau enam contoh Bismillahirrahmanirrahim ini boleh dua harokat atau Empat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan mad arid disukun. Contoh yang lain. فبأي آلاء ربكما تكذبان lihat tukadziban itu mad arid sukun boleh tukadziban ya nah contoh yang lain falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun nah, itu dia ya. inilah yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak وسلم